انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Alhamdulillah Pertama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita Terkhusus di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat Bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat Dalam keadaan memiliki keluangan waktu Dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita untuk bisa hadir di majelis ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah.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 Kita akan melanjutkan hadis-hadis di bab yang kedua yaitu bab taubat. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor 6309 dan di Muslim nomor 2747. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an dari anak dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridhoinya dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba melebihi ketika salah seorang hamba terjatuh dari ontanya ketika dia ada sedang berada di padang pasir. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat gembira melebihi gembiranya seseorang yang terjatuh dari ontanya ketika di padang pasir kemudian onta itu hilang kemudian ditemukan kembali. Dalam riwayat Muslim dengan lafal Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala melebihi gembiranya seseorang yang ketika dia naik tunggangan kudanya eh, ontanya di padang pasir فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها kemudian tunggangannya ini ontanya ini kabur dari dirinya jadi ketika ada seseorang naik onta di tengah padang pasir dengan membawa perbekalan kemudian onta ini kabur dengan membawa makanan dan minumannya apa yang dia rasakan fa'ayyasa minha, kemudian dia putus asa. Bisa kita bayangkan bagaimana seseorang yang di tengah padang pasir luas, kemudian tunggangannya lari kabur dari dirinya sementara semua perbekalan ada di tunggangan tadi yang lari. Fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian orang ini mendatangi sebuah pohon kemudian berbaring di bawah lindungan pohon tadi. Wakat ayisa min rahilatihi dengan uh, sesungguhnya dia dalam kondisi berputus asa dari tunggangannya yang pergi. Jadi orang ini putus asa jemaah sekalian. Ya, hewannya kabur membawa semua perbekalan untuk safarnya dia, ditinggal sendirian di padang pasir, kemudian dia es pasrah ada di bawah pohon dia berbaring. Fabainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imatan indahu. Ketika dia sedang dalam kondisi berbaring berputus asa dari hewan yang dia pergi darinya, tiba-tiba hewan itu onta itu berdiri di sampingnya. Putus asa di tengah padang pasir dia sendirian, tidak bawa bekal makanan, tidak bawa bekal minuman. Tiba-tiba kemudian hewannya datang berdiri di sebelahnya. Fa'akhadha bi khitamiha. Kemudian segera dia pegang tali kekang ontanya ini, sumaqal min siddahil farah. Kemudian dia berucap sambil saking senangnya, saking gembiranya karena tunggangannya kembali lagi pada dirinya, dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau hambaku, aku ini Robmu. Saking senengnya, saking gembiranya, tunggangannya balik lagi di tengah keputusasaan dia di tengah padang pasir. Kemudian dia berucap, Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ahta'a min siddahil faroh. Dia salah dalam berucap karena saking senengnya. Bisa kita bayangkan jemaah sekalian, orang itu di tengah padang pasir, kemudian kendaraannya pergi Sementara semua bekal itu ada di kendaraan tadi. Apa yang dia bisa lakukan? Ya, tidak membawa apapun. Kemudian di tengah keputusasaan itu tiba-tiba hewannya datang menghampiri dirinya, ada di sebelahnya. Saking gembiranya maka dia berucap salah, "Ya Allah, engkau itu hambaku, aku ini Tuhanmu." Seharusnya apa? Allahumma Robbi wa ana abdu Engkau Tuhanku ya Allah, aku ini hambamu. Tapi karena saking senengnya sampai kebalik. Lah Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian itu lebih gembira lagi dengan gembiranya orang tadi yang ketemu hewan tunggangannya di tengah padang pasir. Bisa dipahami ya di sini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, Hadis yang mulia ini jemaah sekalian dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di bab taubat ini untuk kita bisa ambil pelajaran terkait dengan masalah taubatnya seorang hamba. Faedah dari hadis ini yang pertama. Kita kenali dahulu biografi sang perawi hadis yaitu Abu Hamzah, kunyah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Anas bin Malik bin an nadar Al-Ansari Al-Khazraj An-Najari. Beliau berasal dari Bani Adi bin An-Najjar, yaitu dari suku Khazraj di Madinah itu ada dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini ratusan tahun lamanya berperang, tidak ada henti-hentinya. Untuk urusan sepele mereka saling menumpahkan darah, saling hasad, saling iri. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah mempersaudarakan keduanya. Ini hikmah besar dari datangnya Islam di negeri Madinah, di kota Madinah, kemudian mempersaudarakan orang Khazraj dan Aus, mereka berhenti total tidak berperang kembali. Nah, salah satu suku itu Anas bin Malik berasal darinya. Jangan terbalik dengan Malik bin Anas. Ya, kalau Malik bin Anas adalah seorang ulama ya dari generasi tabiut tabiin. Ya, beda generasi. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu an profesinya mungkin tidak mentereng bagi sebagian kita atau di masyarakat kita tidak mentereng, pembantu. Khodam. Ya, tapi jangan salah, beliau adalah pembantu orang yang spesial, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya Anas bin Malik menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya ibunya datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya Rasulullah, innahu lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansar illa qad adhafaka bitukhfatin. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun laki-laki dan wanita dari kaum Ansor yang memberikan sesuatu padamu, melainkan mereka memberikan sesuatu. Jadi ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, itu orang-orang Ansor, baik laki-laki maupun perempuan berbondong-bondong memberi sesuatu pada Nabi SAW sebagai hadiah. Wa inni la akdiru ala ma adhifuka bihi. Ya Rasulullah, sementara aku tidak punya apa-apa untuk aku berikan pada engkau. Jadi ibunya Anas bin Malik ini tidak punya apa-apa, sementara ingin memberikan sesuatu sebagaimana orang lain illa ibni kecuali anakku ini. Jadi ketika itu Anas bin Malik ya di usia 8 10 tahun dibawa oleh ibunya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Saat itu beliau masih bersama dengan <clears throat> eh, numpang uh, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Fakhudhu falyahdu maka ma badalaka. Silakan engkau ambil dia sebagai pembantu Anda dan suruh dia apa saja. Itu kisah sahabat Anas bin Malik menemani Nabi Alaihi Wasallam selama 10, tahun sampai beliau wafat hingga kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Alaihi Wasallam. Beliau menduduki peringkat ketiga setelah Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan beliau 2228 hadis tersebar di Bukhari, Muslim dan Musnad Imam yang lain. Ya. Beliau lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau wafat di usia sekitar seratusan tahun lebih. Ada yang menyebutkan beliau wafat di tahun 91 Hijriah, ada yang menyebutkan 93, ada yang menyebutkan 94. Beliau bertemu dengan sekian banyak tabiin, muridnya ratusan. Ya, dan beliau diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau namanya Ummu Sulaim. Bapaknya namanya Malik bin An-Nador. Ketika Islam datang, maka bapaknya ini pergi ke Syam, tidak mau ikut masuk Islam. Kemudian wafat di Syam, kemudian ibunya Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, jadi Anas itu bapaknya meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam ya, pergi ke negeri Syam tidak mau masuk Islam ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang sahabat yang namanya Abu Talha Al Ansari radhiyallahu anhu ya. nah ini sekilas tentang biografi perawi hadis ini supaya kita kenal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua apa faedah dari hadis ini adanya sifat atau penetapan sifat gembira bagi Allah Subhanahu Wa Taala adanya penetapan sifat gembiranya Allah Subhanahu wa taala Tadi disebutkan oleh Nabi SAW, Allahu afrahu. Allah itu sangat gembira. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki af'al sifat yaitu apa? gembira. Tetapi kegembiraan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk juga gembira sesuai dengan kekurangan dan kemiskinannya. Manusia ketika mendapatkan kegembiraan, apa yang dia peroleh? Rasa senang dari sesuatu yang kurang dari dirinya. Seseorang mendapatkan harta, dia senang karena dia fakir. Seseorang kemudian gembira mendapatkan sesuatu karena dia sedih, ya karena kekurangan dirinya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka kegembiraan Allah, rasa gembira Allah dengan taubatnya seorang hamba itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami di sini? Jadi jangan disamakan Allah sifat gembira dengan gembira kita. Gembira kita karena kita memiliki kekurangan. Kita diberi hadiah seseorang, diberi uang, gembira. Iya, gembira karena kita fakir. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, jemaah sekalian. Ya. Maka di sini ada sifat yaitu apa? Sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan bagi makhluk adalah kesenangan dan kebebasan dari beban yang dirasakannya pada waktu ia meraih sesuatu kegembiraan tadi. Ketika seorang makhluk, kita manusia mendapatkan kegembiraan, senang, lapang dadanya, gembira, suka, senyum dan seterusnya karena apa? Mendapatkan sesuatu yang menjadi bebannya dia kemudian pergi dari dirinya. Terhimpit sesuatu, ya, dia sakit, sembuh, gembira, senang. Itu faham makhluk. Tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala gembira dan senang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan asma sifatnya Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu prinsipnya adalah dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-11. Ini prinsip kaidah yang harus kita selalu kedepankan. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini prinsip yang harus kita pegang ketika kita mengimani sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Eh, nah, ini faedah yang kedua, yaitu adanya penetapan sifat gembira bagi Allah karena Nabi tadi SAW menyebutkan Allahu afrahu. Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang tadi diceritakan kaburnya, tunggangannya kemudian kembali lagi pada dirinya. Faedah ketiga dari hadis yang kita bahas di malam hari ini adalah sifat gembira Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an tapi ditetapkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bahas ini, di saya Bukhari dan Muslim dengan sunnah Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat gembira. Dan sudah maklum jamaah sekalian, ketika Al ah, ketika As-Sunnah menetapkan hukum, itu menjadi ketetapan bagi kita. Karena al uh, eh, maka eh, as-sunnah itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi memiliki tiga fungsi. As-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya tiga fungsi terhadap Al-Qur'an. Yang pertama apa? Fungsi dari as-sunnah itu menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Hukum tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang hukum-hukum syar'i yang lain maka as-sunnah datang memberi penguatan kepada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang kedua fungsinya apa kata Imam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah? As-sunnah terkadang datang itu sebagai penafsir. Memerinci apa-apa yang mujmal, apa-apa yang masih global. Ya. Nanti kita contohkan. Apa memberikan taksis mengkhususkan apa-apa yang masih umum atau mentakyid membatasi apa-apa yang ruangnya juga masih umum itu fungsi dari as-sunnah contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yusikumullahu fi auladikum Lizzakari mislu hadzul unsayain. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian bagi laki-laki bagiannya ini waris ya. Bagian laki-laki itu sama dengan dua orang perempuan. Ini umum, mujmal. Kalau orang mewaris, meninggal dunia, maka ya, warisannya apa? Laki-laki mendapatkan dua bagian dibanding dengan anak apa? perempuan. Tapi kemudian ditaksis dikhususkan oleh Al-Qur'an al sunnah apa? Satu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau tidak mewariskan harta pada keturunannya. Nah, berarti dikhususkan. As-Sunnah datang memberi pengkhususan. Yang tadi disebutkan Al-Quran ketika meninggal dunia, ahli warisnya mendapatkan dua bagi laki-laki, satu bagi perempuan, itu masih umum. Lalu dikhususkan siapa? Nabi SAW itu kalau beliau meninggal, para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan apa? Berupa sodako. Ya. <clears throat> Contoh hadisnya dalam hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Kata Nabi SAW, Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu kalau meninggal dunia tidak mewariskan harta dinar dirham dinar apa yang diwariskan warrosu al ilm apa warisannya para nabi ilmu sehingga apa yang menjadi peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diwarisi oleh warganya. Ya, ini dikhususkan. As-Sunnah datang mengkhususkan yang sifatnya umum. Kemudian contoh lagi, apa yang dikhususkan secara umum kalau orang meninggal dunia mewariskan kan, saling mewarisi, maka tidak bagi orang tua kafir. Ya, orang tua kafir itu tidak saling mewarisi dengan anaknya. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim? La yarisul muslim al kafir walal kafiru al muslim. Muslim itu tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir dan kafir tidak bisa memberi warisan pada orang muslim. Nah, jadi dikhususkan. Umum tadi menyebutkan kalau meninggal dunia laki-laki dua, perempuan satu. Tapi karena kafir maka Nabi mengkhususkan tidak saling mewarisi. Jadi kalau ada orang tua itu kafir, kaya raya, anaknya muslim, maka anaknya tidak mewarisi harta bapaknya. Karena apa? Terpisah jangan terputus dengan akidah dan keimanannya. Tapi kalau mau menghibahkan boleh atau hadiah, tapi bukan waris. Nah, di sini dituliskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketiga, bagaimana Nabi mengkhususkan ahad, eh, ayat yang umum tadi, yaitu pembunuh tidak mewariskan apa-apa. Seorang pembunuh itu tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang yang dia bunuh. Apa hadisnya? Kata Nabi Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Tirmizi, al-qatil la yaris. Pembunuh itu tidak dapat jatah waris. Misal orang tuanya kaya, tidak meninggal-meninggal. Supaya dia dapat harta waris karena dia sedang butuh, orang tuanya dibunuh. Ketahuan anak ini membunuh, maka anak ini tidak dapat warisan. Seharusnya dia dapat kan? Tapi karena dia membunuh, kata Nabi SAW Alaihi pembunuh tidak dapat warisan. Nah, dikhususkan lagi kan maksudnya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya yang membunuh, yang dibunuh itu adalah orang yang membunuh dirinya. Karena ada perincian. Imam Malik menyebutkan pembunuh itu baik sengaja maupun tidak sengaja nggak dapat warisan. Tapi kalau nggak sengaja masih dapat warisan. Contoh, yang dibunuh itu ternyata mau membunuh dirinya. Dia membela diri. Atau ketika dia di tengah jalan, dia dibegal, dirampok, kemudian dia membela diri, terjadilah kemudian yang membegal terbunuh oleh orang yang dibegal. Ternyata dia adalah orang yang seharusnya mewarisi harta pada dirinya. Berarti kan dia nggak dapat mestinya. Tapi yang seperti ini dikecualikan. Karena apa? Dia sudah membela diri. Pembunuhnya bukan pembunuhan sengaja, tapi tidak sengaja. Ya. Ini contoh, ya, Mas. Ya, ini contoh. Bagaimana Al-Quran, As-Sunnah ah, datang memerinci, mengkhususkan apa yang sifatnya umum. Atau As-Sunnah datang, kata Imam Ibn Qayyim, itu mentakyid, membatasi dari apa yang sifatnya luas. Contoh, dalam surah Al-Maidah ayat 38 tentang hukuman orang yang mencuri. Wasariku wasariqatu faktau Aidiyahumah pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong tangannya. Nah, di sini kan masih umum. Mana yang dipotong? Tangan yang mana? Maka as-sunnah datang membatasi, yaitu yang dipotong adalah pergelangan tangannya. Bukan sini, bukan sini. Kalau disebutkan kan tangan saja. Tangan luas maksudnya dari sini sampai sini tangan semua ini. Maka apa yang dibatasi? Pergelangan tangannya. Jika sudah sampai satu e, nisab hitungan mencuri, maka kodi, hakim, ulil amri berhak untuk kemudian memotong tangannya. Yang mana? Yang sebelah kanan dulu. Bebas, kemudian dia mencuri lagi. Potong lagi kan? Ya, yang mana? Yang sudah habis yang sini, yang kiri. Masih mencuri lagi yang ketiga kalinya, tangannya sudah habis kanan kiri. Mana? Kakinya ini potong. Apa fungsinya? Untuk membuat orang jerah. Untuk membuat orang efeknya tidak mengulang kembali perbuatan itu dan memberi contoh pada orang lain bahwa bahwasanya pencurian itu adalah termasuk dosa besar. Ya. Ini contoh dari takyidnya as-sunnah. Atau Al-Quran itu, as-sunnah itu memberi penjelasan tafsir atas umumnya Al-Quran. Contoh tentang masalah sholat. Di mana kita jumpai gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Di Al-Quran di mana? Tidak ada. Di mana kita temukan perinciannya? Di sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana manasik haji tidak ada di Al-Quran secara rinci, mujmal, masih umum. Dijelaskan dengan apa? as dan seterusnya. Ini fungsi dari as-sunnah. Maka sifat gembira Allah itu ditetapkan dengan Al-Qur'an. <clears throat> Yang ketiga, fungsinya as-sunnah membentuk hukum tersendiri di luar dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak menetapkan, tidak memberikan hukum, as-sunnah datang memberikan hukum. Ini sama hukumnya. Karena hukum Islam dipakai apa? Dua, Al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi ketika hadis datang yang tidak ada hukum itu dalam Al-Qur'an, maka hukumnya sama dengan Al-Qur'an. Nah, sifat gembira Allah itu ditetapkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan Al-Quran Karim. Maka sama hukumnya. Maka di sana kita bisa mengetahui bahwasanya sunnah itu bisa berfungsi untuk menetapkan hukum tersendiri, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas. Nah, faedah keempat dari hadis ini, seseorang yang tidak sengaja melakukan kesalahan, ya, maka orang ini tidak dihukum karena sebab paniknya atau bingungnya dia. Atau dalam hadis ini saking gembiranya dia sampai salah terucap. Allahumma abdi wa ana rabbu. Kan keliru. Tapi ini diampuni ya Mas. Ya. Jadi kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan karena sebab karena saking bingungnya, karena saking mungkin takutnya, maka ucapan yang dia ucapkan tidak dihukum sebagai satu kesalahan. Contohnya apa? Ya hadis ini. Dia bersalah, dia terucap ucapan kufur loh ini. Apa ucapan kufurnya? Wong dia mengatakan Allah itu hambaku, aku ini Tuhannya Allah loh kan kufur jangan Tapi ini salah, kenapa? Saking senengi. Berarti apa? Dia tidak bersalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 225. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Allah tidak menghukum kalian karena sumpah kalian yang tidak disengaja. Nah, jadi kalau nggak sengaja, kemudian karena panik, karena bingung, karena saking senengnya sampai kemudian salah terucap, nah maka ini tidak sengaja, maka tidak berdosa dan tidak kena hukum ya tidak dihukumi sebagaimana orang yang menyengaja untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur contohnya apa kalimat kufur sebagaimana kisah orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah di ayat 65 dan 66 Ketika mereka sebagian mengatakan ketika beliau pulang dari perang Tabuk mereka mengatakan sebagian kemudian didengar oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada orang yang paling perutnya buncit kecuali mereka para pembaca Al-Qur'an sambil menunjuk memberi isyarat pada rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk ke kota Madinah. Istiza namanya ini. Ini mengolok-olok. Didengar oleh seorang sahabat ini, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi datang tabayun kepada mereka. Apa kata mereka? Anda kok, kami cuma main-main tadi. Kami cuma guyon. Allah turunkan At-Taubah 65 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab apa? Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main. Ini bukan main-main ya Dan tidak boleh agama itu dibuat mainan. Agama tidak boleh dibuat olok-olokan. Siar-siar agama, lambang-lambang agama, simbol-simbol agama itu tidak boleh dibuat main-main. Ya. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mengapa kepada Allah ayat-ayatnya serta rasulnya kalian olok-olok? Istiza itu haram. Bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, ya gitu kan, sih? Lah orang-orang munafik ini bukan main-main ini. Gitu. Niatnya sudah ada dalam hatinya. Karena orang munafik itu kan casingnya muslim, tapi dalam hatinya ada kekufuran. Senantiasa tidak suka kalau Islam itu jaya, Islam itu bangkit, Islam itu semarak, tidak suka orang-orang munafik itu. Walaupun casingnya muslim, tapi senantiasa mereka apa? Bikin makar. Nah, contohnya mereka di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipandegani oleh Abdullah bin Salul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu nggak usah minta maaf karena kalian telah kafir setelah mereka beriman. Allah hukumi kafir sama sekali. Eh, tadi mereka apa mengatakan, enggak kami main-main kok. -main kami candaan. Ketika itu Nabi SAW tidak menggubris mereka, mereka terjatuh sambil berpegangan di tali kekang onta Nabi SAW. Sudah nggak direken lagi sama Nabi SAW. Main-main seperti ini. Ah, yang seperti ini -cuman, itu berbeda dengan kasus tadi. Kasus tadi itu salah mengucap karena apa? Saking gembiranya, saking euforianya, sampai kemudian tidak kontrol. Nah, ini tidak mengapa. Ya. Ini bisa kita aplikasikan atau bisa diistimbatkan pada kasus-kasus yang lain. Kalau misalnya tidak sengaja, ya tidak teru, eh, ucapannya bukan karena memang dia mungkin karena tertekan, karena takut, karena darurat dan seterusnya, maka tidak dihukumi sebagaimana nyatanya. Contoh ketika di awal-awal Islam, yaitu uh, Am, uh, Amr, ya, anaknya Yazid dan Sumayyah Ketika di ketika melihat Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya syahid, syahid pertama ya, disiksa oleh orang kafir, kemudian ditanya, "Ya Amr, apakah engkau masuk kembali ke agama kamu?" Dia mengatakan, "Iya." Tapi dalam hatinya apa? Mengatakan tetap beriman. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr khawatir jangan-jangan ucapan saya ini kufur. Kenapa? Kondisinya apa? Darurat. Kalau dia mengucapkan, ya enggak, saya tetap ber, uh, saya masuk Islam, oh, nyawa taruhannya. Maka yang seperti ini darurat tidak benar. Nah, sama kasusnya seperti ini. Ya. Jadi intinya kalau yang diucapkan itu ya, bukan karena menyengaja, ya, karena ada posisi dia terdesak, panik, bingung, samping gembiranya hingga kemudian tidak sengaja dia mengucap maka tidak mengapa ya, tidak terkena hukum sebagaimana yang dibahas oleh para ulama tentang ucapan-ucapan kufur bagi orang-orang yang istiza atau mengolok-olok tentang simbol-simbol agama. Nah, yang kelima, faedah dari hadis ini disunnahkan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah dengan menggunakan apa perumpamaan. Ya, jadi sunnah menggunakan perumpamaan dalam kita menyampaikan sesuatu hal. Lihat Nabi SAW memberikan perumpamaan bagaimana gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya seorang hamba. Bagaimana gembiranya Allah yang melebihi gembiranya seorang hamba, yaitu ketika si hamba ini ya, ah, diperumpamakan sama Nabi SAW di tengah badang pasir, hewan tunggangannya pergi, plus makanannya, minumannya, dia putus asa, kembali lagi kan gembira. Itu perumpamaan sebenarnya. Nah, perumpamaan dalam Al-Quran, perumpamaan dalam hadis itu adalah salah satu uslub, salah satu metode dalam mendekatkan seseorang dari apa yang ingin dibahas. Karena kalau langsung masuk pada inti persoalan mungkin tidak paham, maka dikasih permisalan. Paham maksudnya? Ya? Orang kalau dikasih permisalan itu gampang dicerna dengan panca indera. Kalau sudah paham, maka konten yang dimaksud yang sesungguhnya akan lebih masuk kepada dirinya. Al-Quran banyak memberikan contoh-contoh perumpamaan. Nabi SAW pun juga banyak memberikan contoh-contoh perumpamaan. Eh, dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-73 memberikan perhatian masalah perumpamaan ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah 22 ayat 73? Ya ayuhan nas duriba masalun fastami'ulah Wahai sekedar manusia Allah telah membuat perumpamaan Maka dengarkanlah Ya Al-Quran itu banyak sekali cuman Perumpamaan-perumpamaan itu banyak sekali ya. Contoh apa? Dalam masalah iman Di surah Ibrahim Ayat 24 25 Mungkin banyak kita yang hafal ayat ini Sebagiannya barangkali Ada yang mau membantu saya untuk membacakan Ibrahim 24 25 Sudah ketemu? Allah membuat perumpamaan kalimat tauhid itu dengan sebuah pohon yang pohon itu menancap kuat akarnya di bumi kemudian batangnya itu menjulang ke langit itulah pohon keimanan jadi kalau orang membayangkan iman itu gambarnya bingung nih, gitu ya karena nggak kasat mata gitu ya. abstrak ya digambarkan sama Allah perumpamaan apa dengan berubah pohon nah kalau kita paham pohon oh pohon akarnya kuat nancap. Oh, kalau kemudian batangnya tinggi menjulang, kokoh. Ya seperti itulah iman. Ya, tidak gampang lapuk ketika diterjang oleh badai. Ya, tidak gampang rusak ketika ada musim panas dan seterusnya. Itulah iman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Allah membuat pembamaan. Tidakkah kalian perhatikan? tentang kalimat thayyib. Itu apa iman? Kalimat la ilaha illallah. Itu Allah gambarkan dengan apa? Kasyajaratin thayyibatin. Ya, pohon itu yang baik, ya. Asluha sabitun yang akarnya menancap kuat, wa far'uha fis sama, terus cabangnya menjulang ke langit. Yang rezekinya dengan izin Allah buahnya terus datang pada dirinya. Ini gambaran dan orang paham zaman sekarang oh pohon kurma ah, pohon itu kalau kuat kemudian banyak memberi manfaat kan bagus nah seperti itulah iman kalau iman itu sudah menancap kuat di dada seorang hamba maka apapun yang terjadi pada dirinya mau BBM naik mau harga-harga naik ya menter saja ya. ini contoh zaman sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun juga membuat perumpamaan Ya. Contoh dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangkan setan dan kurma. Kemudian beliau mengatakan, Inna minas sajaroh, Inna minas sajar, lama barokatu kabarokatil muslim. Sesungguhnya di antara pepohonan itu ada yang berkahnya sebagaimana berkahnya pohon dan berkahnya seorang muslim. Para sahabat saat itu pada diem, tidak ngasih komentar, takut salah. Tapi Ibnu Umar yang ada saat itu bersama sahabat yang lain itu punya jawaban. Oh paling pohon kurma itu. Tapi ketika melihat bapaknya kok diem, Abu Bakar kok diem, hanya dia diem. Padahal tahu jawabannya. Tapi karena dia paling muda, sungkan ya mas. Ini adab. Ya. Adabnya itu kalau di, di majelis itu ada yang lebih sepuh, yang muda diam saja dulu. Sampai yang sepuh itu ngasih kesempatan berbicara pada yang muda. Ini adab. Nah, kalau di majelis yang muda-muda itu tahu dirilah, menahan diri. Jangan kemudian uh, eh, pengen tampil terus saja. Berikan kesempatan yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, yang senior-senior. kalau mereka sudah memberi, selesai, nggak ngasih kesempatan, uh, eh, apa, selesai urusannya, ngasih kesempatan kita, silakan kita berbicara. Nah, Ibnu Umar memberikan contoh pada kita. Dia tahu jawabannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi bertanya, "Coba kabarkan padaku, ah biruni bisa jarotin tusbihu." Coba gambarkan kepadaku, beritahukan kepadaku sebuah pohon karrajuli al-muslim yang mirip dengan orang muslim. La yatahatu warokuba warakuha yang daun-daunnya itu tidak berjatuhan Nabi menyebutkan begini dan begitu sahabat yang hadir pada diam semua Ibnu Umar itu tahu jawabannya aku mengira itu pohon kurma tapi aku lihat ayahku kok diam Abu Bakar diam ini senior semua ya teman-teman bapaknya semua kok diam semua ya saya diam saja Kemudian Nabi mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Lu persis kayak jawabannya Ibnu Umar. Selesai bermajelis, ini di Sahih Bukhari Muslim. Selesai bermajelis, kemudian Ibnu Umar cerita sama bapaknya. Wahai ayahku, tadi aku tahu jawabannya. Jawabannya kurma. Apa kata Umar? Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Faedah aja mas sekalian. Bapak itu kadang kan merasa bangga kalau anak-anaknya itu bisa tampil di hadapan orang banyak. Umar merasa pula kalau anaknya tadi jawab, loh kan hebat anak Esopo Umar. Tapi Ibnu Umar tahu diri, bapaknya nggak jawab, maksud saya jawab. Ya sungkan lah itu. Di sana ada adab dan Di sana ada etika. Di sana ada unggah-ungguh para sahabat terhadap sahabat yang lain. Ibnu Umar tahu jawabannya. Kurma itu paling. Dia yang menceritakan ini, Ibnu Umar yang menceritakan hadis ini. Ketika Nabi menyebutkan itu pohon kurma, bukan bener. Cerita sama bapaknya setelah bermajelis Nabi setelah bubar, kemudian Umar tadi, kenapa nggak bilang kamu tadi? <laughs> Itulah kalau bapak sama sayang sama anak tuh gitu aja ya. Kadang-kadang nyebutkan kebaikan-kebaikan anak gitu ya. Cerita sama orang. Ya seperti itulah orang tua. Masa ada orang tua tuh jelek jelekkan anaknya nggak ada. Anakku lu belum bangga ada. Ya, semua ingin membanggakan anak anak Tentu dengan kondisi yang pas ya, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini contoh bagaimana perumpamaan itu dibuat untuk memberikan gambaran nyata real agar manusia itu gampang mencerna. Ya, gampang mencerna. Faedah ke-6 dari hadis ini wajibnya untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri atas apa yang terjadi karena kelemahan dan kekurangan diri kita. Si pengendara unta tadi menyadari dirinya itu lemah. Dia tidak bisa apa-apa kecuali ketika ontanya datang kembali pada dirinya. Ya. Ini perlu jamaah sekalian mengintrospeksi diri kita memuhasabah diri kita agar kita senantiasa mengingat-ingat, oh iya, saya ini masih banyak kurangnya. Ya. Maka nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu kiranya untuk perlu kita teladani. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian hisab nanti di yaumul Nasihat yang tepat dari Umar bin Khattab radhiyallahu agar senantiasa kita ini menghitung-hitung diri kita. Apa saja yang kurang dari kita? Oh, banyak jangan ya, sekalian. Banyak. Mungkin tilawah Quran kita kurang. Ya, mungkin bakti orang tua kita kurang, sodakoh kita kurang, akhlakul karimah kita kurang, banyak. Maka kalau orang itu sering menghitung-hitung dirinya, maka dia nggak sempat menghitung-hitung orang lain. Orang yang suka kepo sama orang lain, berarti dia nggak banyak menghitung dirinya. Ibarat papan di depan matanya tidak kelihatan, debu di seberang lautan nampak, yaitulah orang yang senantiasa ngorek-ngorek kesalahan orang, ngorek-ngorek kesalahan tetangga, teman dan seterusnya. Sementara aib dirinya tidak pernah dia korek-korek. Andai manusia itu ngorek-ngorek dirinya, dia nggak sempat ngurusi orang lain gitu. Kita ini masih banyak kurangnya, ya, gitu, masih. Gitu. dan itu harus diakui. Maka memuhasabah diri, introspeksi diri itu wajib. Apa fungsinya? Untuk berbenah. Agar kita senantiasa ingat bahwasanya kita ini banyak lemahnya. Kita ini banyak kurangnya. Sehingga kemudian tidak merasa sombong. Kemudian disebutkan oleh para alim ulama apa manfaat dari introspeksi diri. Manfaatnya apa? Untuk meringankan hisab kita nanti di yaumul kiamat. Karena kalau orang senantiasa menghitung-hitung kekurangan dirinya, dia akan perbaiki. Tapi kalau dia tidak banyak menghitung-hitung kekurangan dirinya, dia akan merasa leluasa, dia akan merasa selamat hingga kemudian dia celaka nanti di yaumul kiamah. Maka kalau kita menghitung-hitung diri kita, iya saya masih kurang ini, saya salah ini, saya kurang ini, perbaiki terus, perbaiki terus. Maka ini Allah hisab kita nanti di yaumul kiamat akan sedikit sebagaimana nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu tadi. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di yaumul kiamat. Yang kedua apa manfaatnya? agar kita terus berada di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa dirinya kurang, maka dia introspeksi. Nah, yang seperti ini akan menuntun dirinya menuju jalan yang lurus. Kalau dia belok karena ada kekurangannya, jatuh pada maksiat, ya dia ingat kembali, introspeksi lagi, ya muhasabah diri, begitu seterusnya. Maka wajib jamaah sekalian, seorang hamba itu senantiasa mengoreksi diri sendiri sehingga kemudian dia bisa melepaskan dirinya dari yang sifat namanya takabur, sombong. Coba kalau dia nggak banyak mengintrospeksi diri, dia akan merasa terus benar, merasa lebih pintar, merasa lebih yang lain dibanding dengan yang lain. Padahal kekurangannya lu banyak, Kekurangannya banyak. Ya. Maka kita seandainya kita tahu dosa kita, gitu ya, Seandainya orang tahu dosa kita, nggak akan ada yang mau duduk sama kita. Seandainya kita ini orang tahu semua kekurangan kita dari A sampai Z, nampak gitu ya. Orang nggak akan mau berteman dengan kita, nggak akan mau bermuamalah dengan kita. Kata seorang alim Salaf mereka mengatakan laukana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayajlisa ilayya Andai dosa itu punya bau, ya, kalau kita berbuat dosa satu, bau satu, dosa lagi satu, bau lagi satu, maka tentu tidak akan ada seorang pun yang akan mau duduk sama kita. Nggak akan mau. Masalahnya kita nggak pernah punya bau dosa soalnya. Kita punya dosa kita tutupi dengan bentuk amal soleh kita. Seolah-olah kita nggak punya dosa. Andai dosa itu berbau, orang nggak akan mau duduk sama kita, ya masih. Dan masing-masing orang baunya berbeda-beda, sesuai dengan tingkat dosanya. Apa nggak parah itu? Nggak ada orang yang mau berduduk majelis nggak ada seperti ini nggak ada. Bau semua soalnya. Hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala menutupi dosa-dosa kita. Maka jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa kita lihai, pintar dan seterusnya. Semua itu karena Allah menutupi kelemahan kita. Bukan semata-mata karena kita pintar. Bukan semata-mata kita ahli. Bukan semata-mata kita punya skill hebat. Tidak Karena Allah nutupi kelemahan kita. Ya, ya lemah kita ini lebih banyak daripada pintar kita. Allah tutupi lemah kita. Orang nggak kelihatan kita kurang. Allah tutupi dari saya. Antum semua tidak lihat kekurangan saya. Kalau Allah buka kekurangan saya, antum nggak mau duduk di majelis ini. Tapi Allah tutupi kekurangan ini. Sehingga yang nampak seperti ini. Maka jangan pernah merasa sombong. Wah, saya pintar begini, saya pintar begini. Enggak. Bukan semata-mata karena kita pintar, karena Allah tutupi aib kita di masjid. Kekurangan kita Allah tutup. Orang nggak tahu. Luwes ditutupi sama Allah sombong lah mulia dipilih. Nah, ini membantu kita sekalian, agar ketika kita senantiasa yang mengintrospeksi kekurangan-kekurangan kita, kita akan menjadi lebih baik. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, faedah dari hadis ini adalah menyerahkan urusan dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa saja yang bersandar kepada selain Allah dapat dipastikan bahwa ia sangat butuh dengan bantuan yang dia sandari. Ya. Kalau dia menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, pasti dia butuh sama yang dia sandari. Lihat si penunggang kuda tadi. Ketika dia hanya bersandar kepada ontanya, ketika ontanya kabur membawa bekalnya, apa yang dia lakukan? Selesai. Gambaran dari Nabi SAW yang sangat luar biasa. Kalau orang hanya bersandar pada tunggangannya, tak tunggangannya pergi, mau apa kita? Ya. Ketika ia putus asa, kemudian dia berserah diri pada Allah kan, dia berbaring di pohon, kemudian Allah dengan anugerahnya datangkan si onta tadi ada di sebelahnya. Maka kalau kita bersandar bukan pada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak ruginya. Kalau kita bersandar tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mau harga-harga naik, mau BBM naik, diikuti dengan harga sembako naik, transportasi naik, ini naik, tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Ada sandaran kita siapa? Allah Ar-Razzaq. Allah Sang Maha Pemberi Rezeki. Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kalau antum sandarkan itu pada gaji kita semata, ya tadi itu jadinya. Waduh gajiku sama ini. Ya, bensin naik 2000. Turunannya apa? Sembako naik, transportasi naik, bla bla bla bla naik. Gajinya cuma segini dok. Loh, sandaran kita masanya pada gaji itu tadi. Ya Allah sandarkan kita, hati kita pada tadi sudah. Selesai. Coba sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah, tidak masalah mau harga naik, harga turun, tidak masalah. Harga turun jarang biasanya. Karena kalau pedagang itu ya, kalau turun biasanya nggak nggak ngomong sama konsumen. Tapi kalau pas naik bilang, nggak mau muda apa harganya. Tapi jarang bilang nasi goreng turun itu jarang. Pernah nggak jumpai ketika barang-barang naik, terus kemudian suatu ketika aslinya sudah turun ya. Mereka bilang turun, nggak pernah gitu. Tetap air gunung samuno. Saya pernah guyon sama Bapak penjual nasi goreng langganan Pak saya bilang, telur kan turun, beras stabil, kenapa kok harga panjenengan nggak turun? Ya segini ini pak harga ini masuk masa turun kan? <laughs> kan aneh gitu ya. Misal 12 ribu, pak nasinya 10 ribu aja sekarang. Aneh itu bagi kita. Tapi jarang, masih stabil tetap 12 ya 12. Nek naik, oh, langsung set naik. Gak ada woro-woro. Nah kemudian kita yang sandar tawakalnya itu tepuk kurang kuat pada Allah, banyak berkeluh kesah. Harga naik sampai kemudian ngantri-ngantri di SPBU, ujung-ujungnya nggak naik pula besoknya, kadung ngantri bumi-bumi Enak-enak tidur, tiba-tiba naik. Ayo. Ayo naik setengah tiga toh? Iya, belas tiga puluh Antum bingung kabeh kan? Ya santai saja. Memang belum waktunya ngisi bensin saya. <laughs> Loh, yang seperti itu cuma itu tuh real itu. Artinya kita ini, hati kita ini kadang-kadang seperti itu gitu loh. Akhirnya kemudian ikut-ikutan. Apa? Ngantri, lo ngapain? Seandainya aja Mas ini andai-andai saja. Andai BBM yang kita beli sebelum naik itu tetap bertahan di tangki mobil kita bertahan di tangki motor kita, katakan satu bulan, mungkin kita akan ikut ngantri bulan. Tapi masalahnya kan nggak akan bertahan toh. Kita pakai sana sini tiga hari yang isi lagi dengan harga yang baru. Memang mau kembali ke harga yang lama kan nggak mungkin. Fenomena naik harga itu pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di masa kita. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah para sahabat datang kepada Nabi SAW. Ngeluhkan tentang harga-harga yang naik. Ya. Saya bahkan riwayatnya. Dalam riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad sahih. Pernah para sahabat itu datang ngeluhkan tentang harga-harga yang naik. Mungkin kayak kita gitu ya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, Wasallam, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, Gola sa'ru fasair. Ya Rasulullah, harga-harga pada naik, naik barang-barang ini naik, harga-harga ini naik. Tolonglah panjenengan atur harga supaya nggak naik lonjak-lonjak tinggi gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwal musa'ir al-qabid al basif Sesungguhnya yang ngatur harga itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyempitkan harta, eh, har, uh, menyempitkan rezeki dan Allah yang melapangkan rezeki. Lihat zaman sekarang Apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Wa inni la arju an alqallaha wa laisa hadun minkum yutali yutalibni bimaglamatin fi damin wala malin. Aku tidak mau bertemu dengan Allah Nanti orang-orang yang saya dolimi Karena harganya saya tetapkan Nuntut saya nanti Paham maksudnya? Misal Nabi tetapkan harga pasar 10 ribu Kulaan pedagang 12 ribu Apa Nabi nggak mendolimi 2 ribu pedagang? Pedagang nuntut, nuntut Nabi di akhirat nanti Ya Allah Nabi menetapkan 10 Saya kulaannya 12 Nabi tidak mau biarkan pasar itu yang bergerak sendiri harga itu mengikuti uh, e, permintaan dan barang tersedia karena apa? Allah yang ngatur harga, Allah yang mengeluarkan rizki, Allah yang menyempitkan rizki seorang hamba. Loh bagaimana bisa? Kok kita tetap bisa bertahan, tetap bisa bertawakal pada Allah di saat harga naik? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki kita kemarin? ketika harga belum naik 2000? Iya. Apakah sekarang kemudian Allah berlepas diri enggak jamin rezeki kita? Sama, yang jamin rezeki kita ketika harga naik BBM 2000, ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita risau? Lalu mengapa kita galau? Ketika harga pada naik, ya biarkan saja harga naik. Tuh, berarti kan kita nggak cukup Ustaz. Nah, di sini Mataiman mengatakan apa? Allah yang menyempitkan rezeki hamba dan Allah yang melapangkan rezeki hamba. Ketika harga akan naik, boleh jadi rezeki kita sedang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika harga-harga turun stabil, berarti kita sedang lapang rezeki kita. Selesai. Sampai di sini masih ada yang mau protes? mau legowo nerima kenaikan harga BBM? Selesai, jangan sekian. Ini solusi. Kalau tawakal kita pada Allah, serahkan pada Allah, aman. Gak akan galau, gak akan berlebihan. Ini terus terang saja sama Ini cerita saya Ya bukan saya sedang mentaskiah diri saya, enggak. Tapi kalau harga naik BBM gitu, saya itu nggak peduli saya sebenarnya. Mau naik, mau turun, saya itu nggak pengen kepencet pengen ngisi itu nggak pernah saya. Kalau waktunya ngisi ya saya isi, enggak ya enggak. Pikiran saya apa? Kalau habis tuh saya ngisi pula dengan harga yang baru. Memang saya mau bertahan terus dengan harga yang lama kan nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, kita butuh. Kita butuh. Mau kita berjalan nggak pakai BBM, pakai tenaga surya. Panggil nama yang surya-surya suruh dorong kita, tenaga surya. <laughs> Yang enggak juga kan jamaah ya, ya. Yang ketiga apa? Allah tuh jamin rezeki kita. Mau harga naik, mau harga turun. Ya, kalau saya pribadi ya, saya nggak begitu terasa signifikan di kehidupan saya nggak begitu terasa. Karena apa? Ya saya nikmati masalahnya. Mau harga naik saya nggak bisa beli, ya saya diem. Pas kita bisa beli, ya kita beli gitu aja selesai. Kadang ada orang ngoyo masalahnya, ya masih Orang ngoyo ketika di saat dia tidak mampu kemudian memaksakan diri untuk beli sesuatu yang dia di luar ekspektasi dirinya. Itu yang kemudian jadi berat bagi dirinya. Terus kemudian menyalahkan BBM yang naik. Kan gitu. Gak mampu beli ya sudah, tawadu. Qanaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anak-anaknya ketika minta pada beliau beli baju baru. Waktu itu beliau khalifah. Apa kata beliau? Tahanlah nak sampai ayah punya uang. Lu, Umar bin Khattab jangan sekalian. Bukankah bisa bikin memo ke Baitul Mal, tolong tambahkan gajiku untuk anak-anakku THR baju baru. Enggak. Sampai kemudian tahun depan ketika Umar sudah punya uang untuk beli baju anak-anaknya dibelikan. Tuh bayangkan, setahun nunggu agar bisa beli baju. Tahankah kita? Enggak. Enggak tahan kita. Artinya apa aja mas kalian? Ketika harga-harga itu naik ya, itu nggak usah jadi risau. Tetap saja kita berikhtiar ya. Kemudian kita upayakan kita senantiasa bertawakal. Kemudian jangan jangan lupa pula yang sifatnya konsumtif ya dihindari. Ya, kita kadang-kadang ini terlalu konsumtif untuk urusan-urusan yang mestinya kita bisa reduksi. Sedikit-sedikit mungkin kita mau healing. Keluar biaya. Keluar kota. Nyewa villa. Naik kendaraan, sewa. Pulang lagi. Belum capek istirahat. Untuk apa? Kalau nggak usah nggak punya biaya, ya sudah, diem saja. Istirahat di rumah. Insya Allah kalau seperti itu jemaah sekalian, kita nggak akan risau. Ya. Ini apa namanya? Uh, pencerahan untuk kita. Harga naik, oh boleh jadi Allah sedang sempitkan rezeki kita. Allah yang atur rezeki loh ya. Ketika harga sedang turun, kita bisa mampu beli, oh Allah berarti lapangkan hidup kita. Lapangkan rezeki kita. Itu saja, selesai. Wong terkadang ketika harga turun kita nggak punya uang juga nggak bisa beli. Ketika harga naik kita mampu beli, ada yang bisa gitu? Ada. Loh berarti saat itu Allah mungkin lapangkan rezeki kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Andaikan Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? maka niscaya mereka akan lagau melampaui batas di atas muka bumi Lihat, Allah dengan hikmahnya itu menahan rezeki seorang hamba supaya hamba ini tidak melampaui batas di atas muka bumi. Boleh jadi ketika dia diberi lapang rezeki, luas rezeki, kaya, sombong, angku, merusak dengan harta yang dia miliki. Walakin yunazzilu biqadar, tapi Allah turunkan itu sesuai dengan kadarnya bagi si hamba. Ma yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau takaran rezeki kita sekian jalannya, ya sudah nikmati. Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup Ustaz beli ini, ya jangan banyak pergi kemana mana Selesai. Ya. Sambil kita ikhtiar, ya. kalau antum mampu mengupayakan di luar apa yang kita punya, ya antum istiar, kan tak masalah. Yang penting ya Sebagaimana tawakalnya seekor burung, maka seyogyanya kita seperti itu. Jangan merasa ketika rezeki kita lambat, kemudian kita nyalahkan Allah. Ya. Ingat zaman sekalian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam, Imam Al Baihaqi, beliau mengatakan, Inna ahadukum lan yamuta hatta yastakmil rizqah. Ini perhatikan hadis ini. Sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai rezeki kalian sempurna. Artinya selama kita ini masih menghirup nafas, berarti rezeki kita ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Entah kadang naik, entah kadang turun. Pasti ditanggung sama Allah. Sampai kita wafat, kita meninggal dunia, disempurnakan rezekinya sama Allah. Artinya selama orang itu masih hidup, rezeki itu ada pada diri kita. Datang pada kita. Jangan karena lambatnya rizki, ya sempitnya rizki, kemudian kita nggak bertawakal dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita bertawakal, sebagaimana tawakalnya seekor burung, perhatikan hadis Nabi SAW berikut ini. Dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Lau annakum kuntum tawakkalu ala Allahi haqqa tawakkuli. Andai kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal pada Allah, laruziktum kama turzaku at-thair maka niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki seekor burung. Burung itu zaman sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahudu khimasan wa taruhu bitanan pagi hari keluar dari makanan lapar pulang kenyang andai kita tawakal tak bertakwa dengan sebenar-benarnya pada Allah, serahkan urusan pada Allah semata, maka kita akan diberi rizki sebagaimana burung yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Burung itu tidak kuliah zaman sekali. Burung itu nggak ikut pelatihan-pelatihan UMKM nggak pernah ikut pelatihan-pelatihan, nggak pernah ikut sertifikasi, nggak pernah. Tapi dijamin rizkinya oleh Allah keluar dia lapar pulang sore kenyang Masa ya kita kalah sama burung? Khawatir rezekinya nggak ditanggung, khawatir anak nggak bisa sekolah, galau berlebihan. Untuk apa aja mas? Rezeki sudah tanggung sama Allah. Ya. Ini penguat ya, keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita di musim-musim BBM seperti sekarang yang naik, yang sebagian orang itu pada turun ke jalan, ya, Selasa kemarin sempat kena macet di tengah kota ya, karena ketemu sama teman-teman kita yang sedang eh, mengaspirasikan apa menjadi tuntutan mereka soal BBM ya enggak usah antum tawakal pada Allah kemudian berikhtiar sekuat-kuatnya selesai insya Allah menguatkan diri kita ya. karena rezeki kita ini tanggung sama Allah soalnya itu yang jadi kunci kita ya, sambil kita berikhtiar yang sifatnya lahiriah. Ya, apa sajalah, silakan. Karena masing-masing orang punya bidang sendiri-sendiri, maka silakan berkarya, silakan mencari rezekinya Allah yang halal. Ya. Saya tutup faedah yang ketujuh ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq ajang ketiga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dari tempat-tempat yang tidak dia duga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan beri dia kecukupan. Berserah diri pada Allah, gantungkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala, diberi kecukupan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan faedah-faedah dari hadis yang kita bahas ini memberikan penguatan pada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita menjadi rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan faedah-faedah dari hadis yang kita bahas di malam hari ini tentang gembiranya Allah Subhanahu wa taala melebihi gembiranya taubat seorang hamba di saat dia menerima hal-hal yang pergi dari dirinya semoga memberi manfaat untuk kita sekalian.